Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafaa shahida. Wa asyhadu wahdahu la syarika lah. anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya barakallahu fikum mengenai permasalahan atau ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yaitu permasalahan yang ke-19. Pembahasan kita kali ini barakallahu fikum yaitu permasalahan yang ke-19 yaitu mengenai yaitu cacatnya orang-orang saleh atau kejelekan orang-orang salehin Nah, disebabkan karena perbuatan sebagian orang-orang yang menisbahkan kepada mereka. Jadi para pengikut atau orang menisbahkan diri kepada nam seorang imam eh, mereka mengatakan bahwasanya inilah perbuatan imam tersebut padahal imam tersebut berlepas diri dari perbuatan tersebut. Dalam artian bagaimana? Dalam artian mereka menisbahkan perbuatan jelek ke nah barakallahu fikum yang mereka lakukan kepada imam-imam mereka atau kepada para anbiya dan orang saleh. Padahal orang orang-orang saleh dan para nabi tersebut berlepas diri dari kejelekan yang mereka lakukan seperti itu. Kita baca Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu at-tasi'ata asyrata Permasalahan yang ke-19 Qadhuhum fi ba'd as-salihin bi fi'li ba'd al-muntasibina ilaihim Celaan mereka terhadap sebagian orang-orang saleh dengan sebab perbuatan sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada orang saleh tersebut. Qad enam, kaqadhi al-yahud fi Isa, seperti celaan orang Yahud kepada Nabi Isa. Wa al-yahud wan nasara fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga celaan atau makian orang Yahud dan orang Nasara terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian terjadi para kalafikum? Karena orang-orang yang menisbahkan diri Nah, kepada orang-orang saleh mengikuti orang-orang saleh atau menisbahkan diri kepada orang orang saleh, mereka berbuat perbuatan yang di luar daripada syariat. Padahal orang saleh tersebut berlepas diri dari perbuatan tersebut. Kita lihat syarahnya. asy syarh qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala qadahum fi salihin bima yaf'aluhu ba'dul muntasibin ilaihim min al as sayyi'ah celaan mereka yaitu orang-orang jahiliyah terhadap orang-orang saleh dengan sebab apa yang dilakukan oleh sebagian dengan sebab apa dengan sebab perkara-perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada orang-orang saleh minal af'ali sayyah berupa perbuatan-perbuatan yang jelek jadi orang-orang yang menisbahkan diri kepada orang saleh melakukan perbuatan-perbuatan kejelekan kemudian menisbahkan bahwasanya perbuatan kejelekan tersebut dilakukan oleh orang-orang saleh gitu maksudnya. af'ala atba' ila al Maka mereka menisbahkan perbuatan-perbuatan atba' itu yang diikuti enam atau para pengikutnya ila al matbu'in kepada orang-orang yang mengikuti. Wa hum minhum bara' atau wa hum minha bura' dalam keadaan mereka berlepas diri dari perbuatan tersebut. Jadi para pengikutnya yang mereka menisbahkan diri dengan nabar mereka pengikut para orang-orang saleh, mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan jelek, tapi mereka menisbahkan bahwasanya perbuatan jelek tersebut yang melakukan adalah orang-orang saleh. Padahal orang saleh tersebut berlepas diri dari perbuatan na'am jelek. hal Yahud fi Isa, seperti celaan orang Yahud kepada Nabi Isa alaihissalam bin hirafi atba'ihi dikarenakan atau disebabkan menyelewengnya atau terlincernya para pengikut Nabi Isa alaihissalam minas salibiyin dari kalangan orang-orang salibin, orang-orang penyembah salib, pemuja salib. Nah, orang Kristen atau Katolik dan semisalnya. Wal mu'taqidina anna Allah salis thalathah. Nah, dan mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tiga dari nama atau salah satu daripada Tuhan yang tiga atau ilah yang tiga. Nanti ada Tuhan Bapa, eh, Rohul Kudus, nah dan semisalnya eh, pembagian yang dibagi oleh orang mereka. Au andal masih Allah atau ada yang mengatakan masih itu itu Isa Maryam itu adalah Allah. Au ibnullah atau mengatakan anak Allah. Eh, Tuhan anak, Tuhan bapa dan semisalnya walanya billah. Naam. Wa man yakdahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila dini min al kuburiyah wa min al-jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij. Demikian pula seperti itu pula orang yang mencela eh, atau mencela terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada agamanya dari kalangan Nah, orang-orang kuburiah penyembah kuburan. Dari kalangan Jahmiyah pengikutnya Jam Safwan. Wal Mu'tazilah pengikutnya Wasim bin Atha al-Mu'tazili. Wal Khawarij pengikutnya Dzul Khuwaisirah at-Tamimi. Nah, seperti itu. Mereka menisbahkan diri kepada agama Islam. Namun kalau kita telusuri perbuatan mereka jauh daripada syarat Islam. Sehingga apa? Itulah yang bikin celaan dalam artian orang-orang mencela agama Islam disebabkan karena oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang mereka jauh daripada syariat Islam. Mengaku kami adalah ahlu sunnah wal jamaah, tapi bom bunuh diri. Kami adalah sunni salafi, tapi bikin keonaran demonstrasi. Dan semisalnya ini yang membuat rusak nama baik ahlu sunnah wal jamaah. Seperti sekarang gencar-gencarnya yang dikenal dengan ISIS, eh, jaringan Al-Qaeda, dan yang semisalnya yang mereka berupaya untuk menghancurkan agama Islam melalui nama Islam. Ewa, seperti itu perhatikan. Padahal agama Islam berlepas diri dari perbuatan mereka. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga melarang yang namanya bunuh diri. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan ultimatum bagi orang-orang yang melakukan bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin." Dan janganlah kalian melemparkan diri diri kalian dengan sebab tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Bunuh diri termasuk kebinasaan. Ini larangan keras. Dan berbuat baiklah kalian karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan atau mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqtulu anfusakum" dan jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah taala itu Maha penyayang terhadap diri-diri kalian. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Jangan membahayakan diri kalian dan jangan pula membahayakan orang lain. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW bersabda semakna dengan dengan apa yang beliau sabdakan, "Man qatala nafsahu bihadidin aw shayin udhiba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu atau dengan besi, nah sungguh dia nanti akan diadab dari kiamat dengan sesuatu yang dipakai untuk membunuh tersebut. Terus bagaimana mereka menisbahkan diri kepada agama Islam padahal agama Islam sendiri berlepas diri dari apa yang mereka katakan? Seperti itu. Kita lihat di sini. Fanaqulu liman yaqdahu fiha haulail anbiya. Maka kita katakan kepada orang-orang yang mereka na'am mencaci eh, terhadap apa? Terhadap para anbiya atau para nabi. Laisa hada wa dinu Musa alaihissalam. Ini bukan agamanya Nabi Musa. Perbuatan ini bukan ritualnya atau agamanya Nabi Musa alaihissalam. Wa laisa hada dinul Wa laisa dina Isa dan ini bukan juga agamanya Nabi Isa alaihissalam. Wa laisa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ini juga bukan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha kana 'inda al-atba' Naam, wa idha kana 'inda al-atba' inhirafun fa la asl Maka apabila ada penyelisian atau ada penyelewengan terhadap para pengikut, maka tidak boleh dinisbahkan kepada asalnya. Jadi tidak boleh disebabkan ini ajaran Nabi Musa, ini ajaran Islam ini membunuh diri, ini ajaran agama Islam ini, enam revolusi, kudeta dan semisalnya. Tidak bisa. Kesalahan oknum-oknum yang ditimbulkan atau kesalahan yang dilakukan oleh ada timbulkan oleh oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu tidak bisa disandarkan kepada siapa? enam kepada asal dalam artian ini adalah ajaran Islam, ini adalah enam ajaran Nabi Muhammad, tidak bisa. Itu kesalahan yang mereka lakukan. Wa inna yunsabu ila man yasduru minhu hadha syai'. Hanya saja dinisbahkan kepada orang yang memunculkan sesuatu ini. Jadi yang memunculkan pemikiran bom bunuh diri, nah dinisbahkan kepada orang tersebut. Jangan dinisbahkan kepada agama Islam. Karena agama Islam itu berlepas diri dari bom bunuh diri. Eh? Berlepas diri dari bunuh diri barakallahu fikum na'am. Al-Quran dan Sunnah berlepas diri dari perbuatan tersebut. Fala tu'abu risalatu Musa alaihissalam. Maka jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dicatat risalah Nabi Musa alaihissalam. Bi anal Yahuda harrafu wa baddalu wa ghayyaru. Dikarenakan dengan sebab bahwasannya orang yang Yahud mereka mengubah dan mereka mengganti serta mereka juga mengubah makna. Artinya tidak jauh beda ya harrafu wa baddalu wa ghayyaru artinya hampir sama. Mereka mengubah makna, mereka mengganti dan misalnya. Wala yusabu ma indan nasara min asy-syirki was-salibiyah wal-kufri al-qabih ila din Isa alaihi salam. Dan tidak boleh juga dinisbahkan nah perbuatan yang ada pada orang-orang Nasara berupa kesyirikan atau salib atau kekufuran yang jelek kepada Nabi Isa alaihi salam. Wal yusabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma indal quburiyyin alladziina yad'uuna al-Islam. Awil malahidah min ar-rafidah wal-batiniyah dan tidak boleh pula dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW perbuatan yang ada pada orang-orang kuburin, penyembah kuburan yang mereka mengaku-ngaku agama Islam, mengaku-ngaku berada di atas agama Islam. Awil malahidah, orang-orang yang tidak memiliki agama, mulhid, yang mereka menentang agama, tidak memiliki agama. Naam. Ewa. Eh, barakallahu fikum, mulhid. Penentang agama dari kalangan Rafidah wal Batiniyah. Rafidah Batiniyah itu pecahan saja. Ubaidiyah sama, an Nusairiyah juga sama. Wa sama bil Islam walaupun mereka menamakan diri dengan Islam. Nah, sekarang gerakan Al-Qaeda atau ISIS yang dikenal dengan ISIS terorisme barakallahu fikum billah, mereka ingin merusak kriteria atau kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menamakan diri dengan mereka apa? Dakwah tauhid, kita adalah Ansarullah, Ansarus Sunnah, pembela Allah, pembela Sunnah dan semisalnya. Penolong Allah, penolong Sunnah. Nah, mereka juga menisbahkan diri kepada Islam, tapi sekedar penisbahan saja. Jangan terkecoh. Nah, barakallahu fikum. Pakaian itu tidak mengubah hakikat. Mereka mencontoh pakaian seperti ahlu sunnah untuk merusak ahlu sunnah. Sehingga banyak ahlu sunnah yang dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai na'am barakallahu fikum, eh, suka membunuh diri. Padahal tuduhan mereka tidak benar. Perlu dilihat lagi apa keyakinannya, apa akidahnya, apa pendapatnya, apa perbuatan ritualnya. Gak boleh sembarangan tuduh seperti itu barakallahu fikum. Ayo enam. Seperti barakallahu fikum yang sekarang terjadi banyak dari kalangan ahlu sunnah kalau dengar ada bom diri langsung didatangi polisi misalkan dikatakan kamu terorisnya. Bukan. Kita sama, bukan kita menyamai mereka, tapi mereka berupaya merusak al sunnah dengan cara mereka menyamai pakaiannya seperti pakaian al sunnah. Ayo enam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa intasamu bil Islam walaupun mereka menamakan diri dengan Islam. Hada la yunsabu ila dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini tidak boleh dinisbahkan kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna ma yunsabu ila nabi. Nah, manittaba'ahu wa amana bih. Hanya saja dinisbahkan kepada Nabi itu orang yang mengikutinya dan orang yang beriman dengannya. Wa yunsabu ila salihin man iqtada bihim wattaba'ahum. Dan hanya saja dinisbahkan kepada orang-orang saleh adalah orang yang mencontoh mengikuti jejak mereka dan mengikuti mereka. Karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Was-sabiqunal awwalun orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, muhajirin orang hijrah dari Makkah ke Madinah Wal Ansar, Al Ansar adalah penduduk Madinah yang, yang menyambut orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. 6. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, semoga atau Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka meridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala inna awlan nasi bi Ibrahim lal lalladzina Tabau wa hadzal nabi. Sesungguhnya manusia yang paling afdal, yang paling utama nah, terhadap Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti mengikutinya. Adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanif. Wa dan Nabi dan Nabi ini. Wa kadzalika la yunsabu ila al-a'immah al-arba'ah ma 'inda al-muntasibina ilaihim min min al-hirafin fil 'aqidah wa mukhalafatin al dalil Demikian pula jangan dinisbahkan kepada para imam yang empat. Eh? perbuatan atau perkara yang ada pada orang-orang yang disebutkan diri kepada mereka. Eh? Dari kalangan apa? Minan, minan hirafin. Berupa penyelisihan atau penyelewengan terhadap akidah dan juga penyelisihan terhadap dalil. Jadi orang yang menisbahkan diri kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Naam, Imam Ahmad dan semisalnya itu kalau teman mereka menisbahkan tapi perbuatannya itu keluar dari dalil, barakallahu fikum tidak mencocoki dalil, tidak sesuai dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, maka jangan di dinisbahkan kepada para aimah tersebut. Nah, barakallahu fikum karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu adalah kedzaliman. Wa syai' fi ghairi mawdi'i. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum wa